Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Galum alif wa Allah ta'ala nafana bihi wa bi ulumihi fid amin. Khatimatun fi ziyarah. Setelah membahas masalah haji sampai tuntas, maka tibalah sekatnya untuk kita membahas masalah ziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. gal yusannu muta'akidan dan disunnahkan dengan cara sunnah muakkadah bukan sunnah biasa tapi sunnah muakkadah jadi sangat mengherankan kalau seumpama ada salah satu umat Nabi SAW yang dia tidak tahu haji, tidak tahu umrah, tidak tahu salat, tidak tahu syariat kecuali dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi herannya ketika dia haji umroh dia menghindari berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang semacam itu kemungkinan bukannya dia yang tidak bangun tapi Rasulullah yang tidak mau ditemui gitu. Jadi ada yang semacam itu. Sudah masuk ke Madinah tapi tidak ziarah kepada Nabi. Dari saking takutnya dikatakan syirik. Dari sakit takutnya dia itu disebut sebagai penyembah kubur. Itu adalah sebuah anggapan yang salah, sebuah anggapan yang bodoh, sebuah anggapan yang tidak berdasarkan sama sekali. Nah, jadi semoga kita bukan termasuk semacam itu ya. Nah, karena tidak ada yang datang ke Mekah kecuali dengan panggilan daripada Nabi Allah Ibrahim dan tidak ada yang datang ke Madinah kecuali karena panggilan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan yusannu muta'akkidan. Jadi sunnah secara sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa tapi sunnah muakkadah. Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi dzalika al fadli ma la yusah. Di dalam hal yang demikian itu terdapat keutamaan-keutamaan yang tidak bisa dihitung. Jadi yang namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hidup tidak setelah kematian sifat akhlaknya semuanya itu sama beberapa banyak hadis yang telah disampaikan oleh beliau bahwasanya hidupnya beliau berguna dan manfaat serta rahmah bagi kita semua meninggalnya juga seperti itu kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi SAW ketika berziarah maka Nabi SAW tahu disampaikan kepadanya jangan pun kita di depan makom nah, kita jauh saja dari Nabi Nabi SAW tahu dan mendengar serta menjawabnya kalau seumpama yang demikian itu tidak benar secara logika maupun secara syar'i, maka kita katakan kepada mereka yang menghujat, kepada mereka yang tidak mau atau tidak menolak dengan dengan nas ini, maka kita katakan kenapa setiap kali kita melaksanakan sholat fardu, bukan sunnah, fardu dulu. Di dalam tasyahud kita selalu ada ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita salat kita tidak membaca salawat serta salam kepada nabi semacam itu, apakah diterima salat kita? Enggak sah salat kita. Siapa yang mengajari itu? Semua nas, semua syariat yang terkait dengan kaul atau kauliyah itu harus kita langsung dapatkan dari nabi. Nabi yang merintahkan kita. Berarti Allah yang merendahkan kita. Padahal di situ artinya apa? Salam kepadamu wahai Nabi, kepadamu. Tidak dikatakan kepadanya di Madinah. Tidak dikatakan kepada Nabi, tidak dikatakan kepada Rasul, tapi kepadamu. Nah, berarti apa? Rasul ada. Kalau seumpama mereka mengatakan bahwa saya Nabi SAW itu tidak mendengarnya, tidak menjawabnya, tidak bermanfaat. Kenapa Allah Ta'ala mengajarkan yang khurafat semacam ini kepada kita semuanya? Nah, jadi artinya apa? Kalau kita mengucapkan salam di dalam tahiyat kita, berarti Rasulullah tahu, Rasulullah menjawab. Kenapa? Allah yang merintahkan kita untuk mengatakan dengan bentuk sirah salam assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa wabarakatuh. Kalau sudahkah jelas berada di mana nabinya? Di Madinah? Dari kita dari sini kita mengatakan assalamualaikum di ya Madinah gitu? Tidak. Berarti apa? Ada. Berarti ada. Cuma kita tidak bisa mendengarnya. Berapa banyak para aulia ketika mengucapkan salam kepada Nabi dalam salatnya dia mendengarkan jawaban langsung dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Syekh Ali Khalid Gasam. Beliau adalah datuknya para habaib. Setiap kali dia itu mengucapkan salam, maka pasti mendapatkan jawaban langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Waalaikumsalam ya Syekh. Bukan hanya beliau mendengar, tapi orang yang di sekitarnya juga mendengar. Itu termasuk karomah yang Allah berikan kepada beliau. apalagi yang datang kepada Nabi kemudian berziarah. Nabi SAW sudah menggambarkan kepada kita semuanya bagaimana Nabi setelah usai peperangan Badar, maka Nabi SAW melemparkan jasad-jasad daripada orang-orang kafir Quraisy ke dalam satu gubangan, satu lubang. Setelah mereka masuk semuanya di situ, maka Nabi SAW berbicara kepada mereka. Ada dalam hadis sahih. Berbicara kepada mereka, Ya Aba Lahab, Ya Aba Jahal, Ya As bin Wa'il. Semua disebutkan sama Nabi SAW. Lalu dia berkata, apakah sudah kau, kalian dapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian semua? Kalau apa yang Allah janjikan kepada kita semuanya, Alhamdulillah kita sudah mendapatkannya. Allah menjanjikan kemenangan, kita menang terhadap kalian. Lalu apakah Allah sudah memberikan dan kalian sudah merasakan apa janji Allah kepada kalian semuanya? Kenapa Rasulullah berbicara sama mereka? Sebagaimana kita bertanya, Syekh Umar juga bertanya, Ya Rasulullah, engkau berkata dengan mereka, mereka sudah mati? Apa kata Rasulullah SAW? Mereka mendengar. Tapi kita tidak bisa menjawabnya. Kita tidak, mereka tidak bisa menjawabnya. Dan kita tidak bisa mendengarkan jawaban mereka. Kalau Allah berkehendak, mereka bisa menjawab. Kalau Allah berkehendak, kita bisa mendengar jawaban mereka. Nah, jadi artinya ada. Nabi SAW juga berbicara dengan mereka. Kok bisa-bisanya kita itu menghindari ziarah kepada Nabi SAW. Kepada para solihin, para aulia. Disangkanya kalau kita ziarah kepada wali, ziarah kepada soleh, itu katanya menyembah kubur. Kita minta kepada kubur. Tanya kepada orang yang paling awam. Tanyakan kepada orang yang paling awam di antara kaum muslimin, terutamanya di ahlu, ahlu sunnah wal jamaah. Tanya kepada mereka, waktu mereka datang ziarah kepada seorang wali, apakah mereka minta kepada wali itu? Pasti jawabannya tidak, tapi minta kepada siapa? Kepada Allah. Cuma bertawasul dengan wali tersebut. Ah, oleh karena itu maka hati-hati berhadapan atau mendapatkan pemahaman-pemahaman yang salah terkait dengan ziarah Nabi, ziarah para aulia dan solihin. Semoga kita termasuk yang mendapatkan keutamaan, kemuliaan dan anugerah daripada Allah Ta'ala berkat kita bertawasul kepada Nabi dan kepada para wali serta para insya insyaAllah. Kemudian katanya beliau, waqad zahaba ba'duhum ila wujubiha. Bahkan sebagian daripada para ulama itu telah berpendapat hukumnya ziarah itu bukan sunnah tapi wajib. Wajib bukan sunnah. Kenapa? Ada beberapa hadis yang menjadikan sebuah landasan oleh mereka. Waradat haditsu masyhurah fil hasti ala ziarah. Telah banyak datang hadis-hadis yang sangat masyhur mendorong dan menganjurkan untuk berziarah di antaranya adalah manzarani ba'da mauti faka'annami faka'annama zarani fi hayati Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah aku meninggal maka seakan-akan dia itu berziarah berziarah kepadaku saat aku hi, hidup itu diriwayatkan oleh Imam Daruqutni kemudian Hadis kedua, man zara gabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang datang berziarah kepadaku, maka wajib syafaatku untuk mengenainya. Tuh. Sebuah kemuliaan, sebuah anugerah. Apakah mereka-mereka yang tidak berziarah kepada Nabi SAW itu sebuah pertanda bahwa mereka itu tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi SAW? Kami tidak berharap seperti itu. Semoga mereka semua dapat syafaatnya Nabi Alaihi Wasallam. Kalau mereka itu atau kita semuanya itu mengandalkan amal kita, amal kita yang mana? Satu-satunya yang kita harapkan adalah syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga itu bukan pertanda bahwa mereka itu akan diharamkan daripada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Faman qasada ziyarata falyuksir fi tariqihi minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bertujuan untuk berziarah kepada Nabi, ah, maka di saat perjalanan dia menuju kepada Nabi kita Muhammad SAW, alaihi maka hendaknya perbanyaklah salawat kepada beliau. Untuk apa? Membuka pintu. Menghapuskan dosa. Pintu itu maksudnya bukan pintu dohir, pintu hissi. Tidak, tapi supaya kita disambutnya. Karena kalau kita itu berdiri depan Nabi dalam keadaan kita siap untuk mendapatkan anugerah daripada Allah melalui Nabi Muhammad SAW maka kita akan mendapatkan anugerah yang besar. Dan bahkan sebuah cerita yang sangat terkenal dan familiar tentang Sayyidina Bilal bin Rabah di mana beliau diperintahkan Nabi SAW untuk berziarah kepadanya. Dan lihat bagaimana orang-orang Badui yang mereka Eh, para sahabat Nabi ketika mereka berziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu bukan sebuah yang berlebihan atau sesuatu yang mensyirikkan. Kalau sesuatu yang mensyirikkan pasti akan ditolak oleh Syaikh Umar bin Khattab. Pasti akan dilawan dan ditentang oleh Syaikh Abu Bakar Siddiq. Nah, itu merupakan sebuah hal yang diperbolehkan asalkan tidak berlebihan nggak sampai kita menyembah Faham? kuburan dan tidak ada satu orang pun di antara kita yang berziarah kepada wali, bertawasul kepada wali kemudian dia katakan atau beranggapan kita itu menyembah kuburan, tidak. Tapi mereka yang menganggap kita sebagai penyembah kubur. Alhamdulillah kita tidak menganggap mereka kafir, kita tidak menganggap mereka itu musyrik, kita tidak mengkafirkan orang, alhamdulillah dan itu adalah sifat daripada ahli sunnah wal jamaah tidak suka mengkafirkan orang karena kita sendiri kita takut bagaimana akhir kita kalau kita ingin tahu bagaimana seseorang, maka hendaknya ketahuilah ketika di akhir umurnya, bukan ketika dia sedang hidup. Oleh karenanya alhamdulillah kita bukan termasuk yang semacam itu. Nah, jadi ceritanya adalah ketika Sayyidina Bilal bin Rabah ditinggal oleh Nabi Alaihi Wasallam wafat. Maka di saat itulah kemudian Bilal yang setiap harinya itu hampir dikatakan selalu bersama Nabi Soknya luar biasa. Dan terjadi suatu kejadian di dalam jiwanya yang sangat-sangat menusuknya. Sehingga setelah beliau meninggal, maka Sayyidina Bila itu berada di dalam rumah saja. Enggak keluar. Padahal dia beserta keluarganya harus makan, dia harus kerja. Dia nggak bisa bekerja. Maka kemudian dia datang kepada Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, saatnya aku untuk meninggalkan Madinah. Dan izinkan aku untuk meninggalkan Madinah. Di saat itulah kemudian Syaikh Abu Bakar Siddiq mengatakan Galia ya Bilal, engkau akan meninggalkan kota di mana engkau mempunyai banyak kenangan dengan Nabi. Maka dijawab oleh Bilal, ah, karena itulah. Justru itulah karena aku akan meninggalkan Madinah. Selama aku berada di Madinah, aku tidak bisa bekerja. Setiap kali aku berjalan, aku selalu teringat di sampingku adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mau makan ingat Nabi. Aku mau tidur ingat Nabi. Dimanapun aku berada selalu teringat kepada Nabi. Sehingga bagaimana aku bisa bekerja untuk keluarga aku sedangkan kami harus makan. Akhirnya diizinkan. Berangkatlah beliau beserta keluarganya ke negeri Syam. Setelah berada di negeri Syam, satu tahun lamanya, maka tiba-tiba dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, ma hadzal jafa?" Apakah jafa ini? Jafa itu adalah kekeringan. Artinya sesuatu yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal yang menyebabkan Nabi SAW itu berkata, "Kenapa yang semacam ini? Apa yang terjadi?" Ya, gitu. Ama'ana laka antazurani? Apakah sudah belum waktunya datang untuk kamu itu berziarah padaku? Dia bangun dari tidurnya dalam keadaan menangis dari mata enggak Ana laka ya Rasulullah biziarah. Maka dia itu langsung perintahkan istrinya untuk menyiapkan kendaraannya, menyiapkan bekalnya dan langsung dia berangkat. Setelah sampai di kota Madinah, maka apa yang dilakukan? Dia langsung memeluk pusara Nabi kita Muhammad SAW. Menciumnya, menangis seperti layaknya anak kecil yang sedang yang sedang memeluk ibunya dalam keadaan sedih, dalam keadaan rindu dan sebagainya. Nah, ini ketika saya Bilal datang dalam keadaan beliau itu menangis, sedih, memeluk Nabi SAW, memeluk pusara Nabi SAW. Saya Abu Bakar hadir, saya Umar hadir, saya Utsman hadir, saya Ali hadir, sahabat-sahabat yang membesar itu hadir semuanya karena mereka rindu dengan Bilal. Mereka rindu dengan keadaan ketika mereka itu bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga pada waktu itu kalau seumpama apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal itu suatu kemungkaran, pasti tegurnya. Tidak ditegur. Tidak tentang. Lalu apakah orang-orang sekarang itu mengkultuskan dirinya bahwa dirinya itu lebih afdol, lebih utama, lebih alim, lebih fakih lebih warok daripada Syekh Abu Bakar Siddiq lebih warok, lebih faqih lebih takut pada Allah melebihi daripada Syekh Umar bin Khattab kemana akal mereka itu kemana pikiran mereka itu gimana gitu lihat Sayyidina Bilal apa yang dilakukannya dan lihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya nah, sehingga jadi hati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang semacam ini takutnya mereka yang punya pemahaman semacam itu memang walinya yang nggak mau sama dia, nabinya yang nggak mau sama dia, sehingga dia tidak ditakdirkan untuk berziarah kepada nabi, berziarah kepada wali, berziarah kepada soleh sebagai sebab utama kita mendapatkan syafaat daripada mereka. Semoga kita semuanya dan semua keturunan kita sampai hari kiamat nanti termasuk yang mau berziarah, termasuk yang mau cinta kepada nabi, termasuk cinta kepada para wali, termasuk yang mau bertawasul dengan para nabi dan para wali insyaallah sehingga hajat kita dikabulkan Allah taala hajatud dunya bil mawfirah wa hajatul hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil mawfirah kemudian lalu bagaimana tata caranya kita berziarah kepada nabi apa yang harus kita lakukan ketika berziarah kepada nabi fa iza wazala al madinata dakhalaha mutawadi'an mu'addiman Ketika kita sudah masuk ke kota Madinah, maka hendaknya kita masuk dalam keadaan mutawadian, dalam keadaan tawadu, merendahkan diri, ingat, anggap, bayangkan seakan-akan Nabi SAW dalam keadaan hidup. Bagaimana kiranya kalau semua kita itu melihat Nabi SAW dalam keadaan hidup. Kita akan tawadu, kita akan mengagungkan, kita akan benar-benar menghayati keberadaan kita di depan Nabi SAW. Alaihi nah, Itu yang harus dirasakan oleh setiap orang yang berziarah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wayasidul Masjid dan Nabawi. Nah, kemudian dia pergi ke Masjid Nabawi wa yusalli fihi rakatain tahiyatul masjid dan daknya dia sholat, sholat tahiyatul masjid dua rakaat itu dilakukan ba'dal ghusli wa tatayyub setelah itu mandi dulu jangan langsung kepet baru turun dari bis langsung karena dia itu rindu kepada Nabi langsung berangkat ke masjid nah, jadi kalau seumpama karena kerinduannya ya mungkin saja itu lebih baik bagi dirinya tapi lebih baik lagi kalau seumpama kita itu mandi dahulu bersih-bersih dahulu memakai minyak wangi yang paling mahal yang paling harum baru kita itu menghadap kepada Nabi sallallahu Sebagaimana seperti kalian misalnya. Baru datang rombongan dari bis langsung datang kepada ustadz misalnya. Walaupun untuk ngasih hadiah misalnya. Tapi kepet, bau dan sebagainya. Apalagi ada bekas muntah-muntahnya ya. Gimana kira-kira gitu? ini ngormat apa enggak sih sama gurunya? Ha, gitu. Nah, begitu pula kepada Nabi kita Muhammad SAW harusnya ber, beranggapan semacam itu. Jadi lebih baik. Bukan artinya tidak utama kalau kita itu mendahulukan Nabi sebelum hotel, sebelum yang lainnya. Tidak, tapi lebih utama lagi kalau kita itu mandi dahulu sehingga kita bertemu dengan Nabi dalam keadaan bersih, dalam keadaan menghormat, dalam keadaan mengagungkan. Kemudian sumayati gabrahu alaihi salam kemudian datang dan e, kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqabilu, bukan membelakangi tapi menghadap. Wajhul karim, kepada wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kepada makamnya. Jadi kita itu berhadapan bukan membelakangi. Ala nahwi arba'ati azru' min jidadil qabr, kira-kira 4 zira. Jadi 4 zira, satu zira itu kira-kira eh, satu meter. Jadi kira-kira eh, empat tiga meteran dari tempat temboknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu alaih. Kemudian mengucapkan salam kepadanya Nabi SAW. Fayaqul. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Nabiullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Sampai akhirnya. Itu ada doa-doanya. di kita bersatu ada doanya. Salam dan ziarah daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. di panduan doa haji dan umrah dan juga di kitab haji dan umrah juga ada disebutkan di situ. Nah, itu baca. Nah, kemudian kalau kita membaca, mengucapkan salam, ah kita bayangkan bahwa Nabi SAW itu langsung menjawabnya dan memang menjawabnya. Kita bayangkan. Jadi supaya kita benar-benar mendapatkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad SAW. Sumaisallumu ala Abi Bakar. Kemudian bergeser sedikit ke kanan untuk mengucapkan salam kepada Syekh Abu Bakar lalu kepada Syekh Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Summa yarja ila mauqifil awal tujahal Gabriel Syarif. Kemudian kembali lagi ke arah awal lalu kemudian wa yusir mil tadarru wa du'a wa shalah 'alaiha. Kemudian apakah setelah dia itu berziarah kepada Nabi, setelah berziarah kepada Syekh Abu Bakar, Syekh Umar lalu waktunya berdoa, kemudian kita itu berdoa dengan dengan membelakangi kiblat. Enggak usah, ngapain belakangi kiblat? Ada pada Nabi kita minta pada Allah Ta'ala. Nah, Nabi mereka melarangnya. Dan karena walaupun kita menghadap kepada Nabi, kita meminta kepada Allah Ta'ala. Bukan minta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan begitulah para ulama dahulu tidak ada yang membelakangi kiblat. Dan ketika berziarah dan berdoa tetap dia itu menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wa yasiru min tadarru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan memohon kepada Allah Ta'ala berulang-ulang dan jangan lupa sampaikan salam daripada mereka-mereka mengucapkan salam kepada Nabi menitikkan salam harus sampaikan karena itu amanah. Sumayati raudata faisalli fiha wa Kemudian datang setelah ziarah kepada Nabi dan masuk ke raudhah. Jadi bukan raudhah dulu baru kepada Nabi tidak, tapi salat yang termasih dulu menghormat pada Allah karena masuk Baitullah, baru ke ziarah kepada Nabi, baru kemudian masuk ke raudhah kalau bisa. Bagi yusalli fiha wa yad'u. Lalu dia sholat di dalamnya terserah sholat apa. Wa yad'u. Nah, yang penting sholatnya itu bukan di waktu-waktu yang diharamkan. Nah, jadi bisa kalau seperti sekarang bisa sholat duha, sholat isyrok, sholat taubah, sholat haja, sholat istikhara, apa saja. Tapi kalau habis sholat asar, ya boleh kita melaksanakan sholat kecuali sholat tahiyatul masjid saja gitu. Kecuali kalau di Haram Makkah, dari haram Makkah kapan saja boleh kita melaksanakan sholat apa saja. Fabil hadis ma baina qabri wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara makamku dan mimbarku itu dinamakan raudhah. Dan itu merupakan kebun daripada kebun-kebun surga. Maksudnya adalah kalau kita berada di sana, kita beramal ibadah, berdoa dan sebagainya, maka itu akan membawa kita ke kebun surga kelak nanti itu. Wa yadhhabu an yakhruja al bagi wa yazura Sayyidina Utsman bin Affan wa Fatimah Az-Zahra dan setelah itu disunahkan ketika ada dibuka kesempatan untuk berziarah kepada bagi kita masuk berziarah kepada sahabat-sahabat Nabi yang dimakamkan di bagi di antaranya Syekh Utsman bin Affan di situ ada putri tercinta beliau Sayyidatun Fatimah Az-Zahra wa wairahuma min ashabihi wa ahli baitihi dan yang selain daripada keduanya di situ ada zaujatun nabi istri-istri nabi semuanya yang sembilan situ ada di situ kemudian banatun nabi Sayyidina Ruqayyah Sayyidina Zainab Sayyidina Ummu ada juga di satu tempat tapi sekarang sudah dihilangkan semua makamnya pun juga nisannya sudah dihilangkan tinggal batu-batu saja jadi untuk apa mengkaburkan supaya orang nggak tahu sejarah supaya orang nggak tahu bagaimana kita bertawassul kepada mereka itulah mereka kerjaan mereka gitu ya. Nah, jadi e, tapi insya Allah pasti ada hikmahnya. Tapi tetap kita itu memohon kepada Allah Taala dengan berkat mereka. Wa ghairuhuma min asabihi wa ahli baiti. Wa yazuru syuhada bi Uhud. Kemudian kalau kita bisa datang ke Uhud untuk berziarah kepada syuhada Uhud. Wa yati Masjid Quba. Kemudian ketika di Madinah juga jangan lupa untuk datang dan sholat di Masjid Gu Guba. Wa masjid kiblatain, ada masjid kiblatain, ada masjid Fatah. Jadi tujuh masjid itu yang terkait dengan tujuh masjid itu ada masjid Fatah. rumah masjid dan juga masjid-masjid yang lainnya yang merupakan sebuah peninggalan, Adanya kita datang ke tempat-tempat itu. Wal masyahid dan juga tempat-tempat yang bersejarah kita datang. Untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran, untuk kita ambil hikmah, bukan kita mau melakukan syirik dan sebagainya. Tidak seperti yang mereka anggapan itu. Tidak, tapi sayangnya semuanya Eh, tempat-tempat yang bersejarah itu semuanya dibongkarnya dan diratakan dengan tanah. Jadi sangat disayangkan sehingga kita tidak tahu di mana tempat-tempat yang bersejarah itu di mana. Nah, itulah mereka entah apa maksudnya, cara berpikirnya bagaimana, sangat picik, sangat dangkal gitu. Disangkanya kita mau e, mensyirikkan dan sebagainya. Kita mohon pada Allah taala semoga kita dan semua tujuh turunan kita tidak mempunyai pemahaman yang semacam itu dan semoga kita termasuk yang diberikan Allah Ta'ala keimanan, ketakwaan dan cinta kepada para nabi dan para rasul, para solihin, para aulia dan berziarah kepada makam mereka dan memohon kepada Allah Ta'ala bertawassul kepada mereka ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa lamma al-fatihah